Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa sekalian, para dai dan daiyah dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini tele dakwah bisa hadir kembali di hadapan Anda semua. Tele dakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendaya lain telepon kami di 5743476 atau di 0215743478. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, nanti ketika Anda telah tersambung bersama kami, passwordnya adalah baligu ani walau ayah. Pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya Putri ya. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri? Alhamdulillah sehat Kak Vicky. Gimana Kak Vicky? Alhamdulillah baik. Dan hari ini kita berumur-umur ya ya. Ya. Dan pastinya pemirsa yang ada di rumah para dai dan juga daya sudah mempersiapkan materi yang akan disampaikan karena tema hari ini adalah menjaga kebersihan lingkungan dan seperti biasa telah hadir dua orang dewan hakim yang pastinya akan menilai pemaparan dari para dai dan juga daya semuanya. Langsung saja langsung saja kita akan perkenalkan yang pertama adalah Bapak Dok uh, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MA dan juga Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin Kak Piti, ya.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 Sadaqallahul azim. Pemirsa rahimakumullah wabil khusus para dai dan daiyah setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah berjumpa kembali kita pada subuh hari ini dalam sebuah acara yang sudah tidak asing lagi bagi kita bersama, teledakwah. Dalam kegiatan teledakwah ini sudah barang tentu kami berulang-ulang mengingatkan kembali khususnya kepada para peserta atau para da'i dan da'iyah setanah air untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, yang paling harus diingat adalah uh, <clears throat> waktu yang tersedia, tidak lebih hanya tiga menit. Ini berulang-ulang karena banyak terjadi diskualifikasi waktu dikarenakan kekurangan bahkan seringkali kelebihan sehingga untuk mengoptimalisasikan waktu ini para dai dan daiyah kami ingatkan bahwa <clears throat> tolong paragrafnya jangan terlalu panjang pengantar jangan terlalu lama dan yang kedua <clears throat> bobot isi antara judul dengan isi harus ada punya korelasi yang sangat erat dan jelas yang ketiga penggunaan dalil-dalil <clears throat> dalil-dalil qat'i. Kalau umpamanya tidak jelas e, dari mana uslubnya itu jangan diung, diungkap. Jelaskan kalau ayat-ayat surah apa, ayat yang keberapa sampai dengan ayat yang keberapa. Demikian juga <clears throat> kalau mungkin para peserta akan mengungkap hadis. Hadis ini jelaskan rawinya dari mana, matan hadisnya juga harus jelas. <clears throat> Apakah hadis ini sahih ahad, mursal, daif dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya <clears throat> dalam format kesimpulan sudah barang tentu dengan alokasi waktu 3 menit ini saja para peserta kami harapkan mampu merangkum secara total kesesuaian tema dengan isi sekaligus mampu disimpulkan sebelum waktu berakhir. Selamat melakukan lomba e, dakwah setanah air. Kami berharap Anda terus Eh, menjadi seorang uh, calon dai dan daiyah yang profesional yang terus menge menge mampu mengobarkan panji-panji perjuangan Islam dari satu saat ke saat berikutnya. Yang kedua kami tambahkan khusus kepada para dai dan daiyah uh, eh, masalah uh, intonasi bahasa sekaligus penggunaan vokal. <clears throat> Kadang kita sudah uh, menyampaikan suatu permasalahan sudah cukup jelas, aktual, faktual, konseptual, dan selalu kontekstual, tetapi kadang kita tidak mampu memainkan vokal. Dalam sebuah sistem dakwah, <clears throat> kita dituntut untuk memiliki sebuah vokal yang sangat prima. Ada sebuah ungkapan menarik <clears throat> dari seorang proklamator republik yang kita cintai ini. Beliau Dr. Insinyur Soekarno dalam bukunya penyambung lidah rakyat. Ada sebuah kalimat menarik dari yang diungkap oleh beliau, barang siapa naik ke sebuah mimbar atau mengungkapkan sebuah kalimat tanpa persiapan, dia akan turun dari mimbar itu dengan tanpa kehormatan. Ini yang perlu kita perhatikan, para da'i dan da'iyah yang kita hadapi di hadapan kita adalah masyarakat majemuk, pluralistik, eh, dinamis, kreatif, aktif, dan inovatif seorang dai yang profesional dituntut untuk selalu aktif pula untuk menggali potensi yang ada di alam Allah Subhanahu wa taala dengan studi literatur, field study, kemudian observasi lapangan sehingga dari data bisa dianalisa oleh seorang mubaligh dan mubaliro sekaligus berikan solusi alternatif. Dakwah tidak menyelesaikan semua masalah sampai tuntas, tetapi paling tidak dengan media dakwah ini kita mampu menggugah mampu memberikan sebuah solusi alternatif awal kepada para umat sekaligus umat mampu mencermati apa yang kita sampaikan akhirnya <clears throat> sebagai seorang mubalih sebagai seorang da'i miliki keyakinan apa yang akan kita sampaikan baru kita akan mampu meyakinkan sasaran dakwah yang akan kita sampaikan. Jangan harap dakwah kita akan diterima manakala kita sendiri sebagai seorang dai tidak meyakini akan kemampuan yang ada ataupun keyakinan yang kita miliki di dalam diri kita bahwa apa yang akan kita sampaikan adalah benar atau valid adanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mencari ridhonya yang berserahkan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Selamat mengikuti <clears throat> lomba dakwah lewat media televisi Republik Indonesia. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Terima kasih atas segala perhatian. Maafkan atas segala kekurangan. Nasrul minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Hambali yang telah menyampaikan pembekalan kepada para dai dan juga daya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang sudah mempersiapkan materi-materinya nih. Iya, betul. Dan ya. memang Terus lagi kami <laughs> ingatkan pada para dan daya coba cari lagi referensi dan teruskan bahwa kebersihan memang terkesan sepele bahwa pada akhirnya nanti apa yang Anda sampaikan nanti akan dinilai oleh dewan hakim kita dan terus cari referensi dari hadis dari Al-Qur'an yang pada yang nanti akan semakin mempertinggi nilai Anda. Dan ya. sepertinya Putri ya. azan subuh sudah akan berkumandang. Betul sekali. Kita akan kembali lagi selepas azan subuh berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Teledawa dan kami terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya di 5743476 atau 0215743478. Tema hari ini sangat menarik sekali pemirsa mengenai menjaga kebersihan lingkungan di mana nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit oleh karena itu dimaksimalisasikan waktu tersebut dan apa yang tadi telah disampaikan pada saat pembekalan mudah-mudahan menjadi referensi bagi para dai dan juga daya semuanya. Dan untuk para dai dan juga daya semuanya mungkin kami informasikan bahwa nanti apabila Anda keluar sebagai penyampai terbaik jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postal dan juga identitas yang asli karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Silahkan pada saat eh, para dai dan juga daya semuanya di 5743476 atau 0215743478 waktunya hanya 3 menit yang tersedia oleh karena itu dimaksimalisasikan. Dan tadi kalau kita berbicara mengenai apa yang telah disampaikan oleh Prof Hambali, beliau tadi mengatakan bahwa Eh, manajemen waktu hanya tiga menit, kemudian intonasi suara, kemudian konsep-konsep yang disampaikan, kemudian bisa mengambil referensi dari Al-Quran maupun Al-Hadis, dan juga mungkin bisa mengambil kisah-kisah klasik maupun kontemporer. Silahkan untuk para da'i dan juga daya, daya semuanya di 5743476 atau 0215743478 Kalau kita berbicara uh, seputar menjaga kebersihan lingkungan, kalau kita berbicara mengenai kebersihan adalah sebagian daripada iman, dan mudah-mudahan saja iman para dai dan juga daya semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Silahkan. Sepertinya sudah ada yang masuk. Kita harus terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Silahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Ya, baik. Halo. Iya. Iya, baik. Uh, passwordnya dulu. Baligu ani walau ayah. Halo. Sayang sekali terputus. Baik, masih di line telepon 5743476 atau 0215743478. Kami terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya dan pastinya sedang mulai terus disaring ya. Kak Vicky ya. ya para peserta ini yang pastinya materinya ini sangat menarik sekali ini. Ya sangat umum sekali, tapi memang pada akhirnya tadi seperti yang saya katakan mm sepele gitu ya. Tapi ternyata ini bernilai sangat tinggi sekali dari dapat Allah Subhanahu wa taala, terutama mm -hmm. dalam menjaga kebersihan lingkungan. Memang pada ini semua amal ibadah yang kita lakukan diawali dengan kebersihan diri kita dan juga kebersihan lingkungan. Tapi alhamdulillah sudah kita sambung. <laughs> Iya, kita sambung terlebih dahulu. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya Bapak? Baligoni eh, baligo ani walau ayat. Iya, Sampaikanlah ya. walaupun satu ayat. Subhanallah, <laughs> bagus sekali Bapak. Dari Bapak siapa di mana? Haji Yori di Tebet. Oke. Okay. Haji Yori dari Tebet. Waktu Anda 3 menit. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam mita lisani yafqahu qawli. Seorang muslim yang diinginkan oleh Islam untuk menjadi tai lalat di kalangan manusia adalah figur muslim yang lingkungannya dan jasmaninya selalu bersih. Yang sangat disayangkan bahwa kita masih melihat sebagian umat Islam tidak memperhatikan masalah ini, padahal ini termasuk inti ajaran Islam. Mereka tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, apalagi kebersihan mulut, badan, dan pakaian mereka. Mereka memenuhi masjid, tempat-tempat zikir, dan majelis taklim dengan bau yang tidak sedap yang mengganggu saudara-saudara mereka yang hadir dan mengganggu malaikat yang memenuhi tempat yang mulia dan penuh berkah tersebut. Yang mengherankan mereka mendengar dan mengulang-ulang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang makan bawang putih dan atau bawang merah agar tidak mendekati masjid supaya tidak mengganggu malaikat dan manusia dengan baunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang orang-orang yang makan sesuatu yang berbau tidak sedap untuk mendekati masjid agar malaikat dan manusia tidak terganggu oleh nafas mereka yang berbau tidak sedap. Padahal sungguh itu lebih ringan baunya dan gangguannya daripada bau sebagian pakaian dan kaos yang kaki yang kotor, badan yang dekil dan busuk, dan mulut yang bau yang keluar dari sebagian orang yang tidak peduli atau lalai terhadap kebersihan sehingga orang-orang menjadi terganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mengarang seseorang tampil di depan umum dengan pakaian yang kotor selama ia bisa mencuci dan membersihkannya sebagai pelajaran dari beliau kepada setiap muslim agar selalu berpakaian bersih, berpenampilan rapi dan elok dipandang. Dalam banyak nash, Islam menganjurkan semua pemeluknya memperhatikan kebersihan. Islam menginginkan agar mereka selalu bersih. Lingkungan mereka bersih, pakaian mereka bau wangi dan badan mereka tercium harum dan wangi. Demikianlah perihal Rasulullah SAW. bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sanatnya dari Anas bin Malik. Beliau berkata, yang artinya, aku tidak pernah mencium bau kesturi atau sesuatu yang lebih wangi daripada aroma Rasulullah SAW. Demikianlah, mudah-mudahan dakwah yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi umat uh, dan bagi saya pribadi khususnya. Semoga Allah memberi keberkahan bagi mereka yang mendengar dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan kebersihan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Yori dari Tebet. Awal yang cukup baik nih. Sangat Dai yang pertama. Dai yang pertama betul. mulai dari diri sendiri kemudian lingkungan iya. masjid terutama dan memang harus dijaga betul-betul hmm. bahwa kebersihan diri kita tadi seperti yang dikatakan Haji Jori bahwa malaikat akan mendekati kita dan ternyata kalau memang tubuh kita kotor atau mungkin mulut kita bau bisa jadi yang mendekati kita selain malaikat malah mm. lawan yaitu mungkin setan atau iblis nauzubillah min zalik. Ya, betul sekali. Silakan di belakang Pak Haji Yori sudah tersambung sepertinya kita terima dulu nih. Baik, Kak silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya Pak? Perlu amni ayah. Bagus sekali. Semangat terus Pak Sofian. Putri. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Sofian. sudah tahu tema hari ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين أما بعد hadirin ikhwah fillah pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah maka mengujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 172. Inna Allah tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang mensucikan diri. Ada sebuah makalah yang diriwayatkan para ulama An-nazafatu minal iman Kebersihan adalah sebagian daripada iman Merujuk kepada dua Nas ini Marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga kebersihan Paling tidak menjaga kebersihan dalam lingkup ke, Lingkup tem, di mana tempat kita berada di di keuangan kita di RT kita dan lingkup paling besar di negara kita tercinta Indonesia yang kita cintai bersama ini hadirin ikhwabillah pemirsa TPRI rahimakumullah mari kita mewujudkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu memerintahkan kita sebagai hamba dan umatnya selalu menjaga kebersihan hati dan menjaga kesucian jiwa dan menjaga lingkungan sesama di mana dalam hadis kursi juga Allah berfirman Irhamu ahlal ardi Irhamkum mampis sama Sayangilah air ada di bumi Dan ada di laut Niscaya Allah akan menyayangi kalian Insyaallah mudah-mudahan demi yang saya sampaikan dapat bermanfaat kurang lebih mohon maaf hadana wa yakum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Bapak Sofian yang ya. tidak henti-hentinya penuh dengan semangat terus ikut dalam tele dakwah ini. Insyaallah. Dan sekali lagi kami ingatkan buat para dai dan daiya untuk bisa bergabung bersama kami dan kami ingatkan juga bahwa <clears throat> sebaiknya Anda menggunakan line pesawat telepon fix atau telepon rumah agar nanti suara Anda di studio lebih terdengar lebih baik dan pada akhirnya nanti penilaian dari Dewan Hakim lebih sempurna lagi. Ya, para daya ya, kami ingatkan lagi nomor teleponnya adalah 5743476 atau 0215743476 Dan 78. kita oh 78 ya. 78 untuk luar. Iya dan Raja Jakarta. Iya betul sekali. Dan kita masih terus nantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya dan kami informasikan sekali lagi bahwa tema hari ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Waktunya adalah 3 menit dan mungkin kita informasikan juga nih Kak Vicky ya. bagi para penyampai terbaik nanti jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard dan juga identitas yang asli karena nanti kita akan tampilkan pada saat grand final. Betul sekali. Silakan Kak, ada telepon lagi. Baik, kita terima saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik passwordnya? Baligu Ani walau ayah. Iya bagus sekali bapak. Dari bapak siapa di mana pak? Dari bapak Habibi Bojonegara Serang. Bapak Habibi Bojonegara Serang. Iya. Oke baik bapak Habibi waktu anda 3 menit. Temanya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Silakan bapak Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما para sahibul karim muslimin muslimat seluruh di tanah air yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan sekelumit uraian yang bertema menjaga kebersihan lingkungan. Kita umat Islam sama-sama mengetahui bahwa kebersihan lingkungan merupakan pokok pangkal daripada keimanan kita. Allah menerangkan bahwa at-tahuru satrul imani Kebersihan juga membantu terwujudnya kesehatan jiwa. Apabila rumah, lingkungan, sekolah, dan tempat ibadah itu bersih, perasaan akan enak tinggal di dalamnya dan senang mata memandangnya. Maka hidup menjadi tenang. Ketenangan hidup merupakan dasar utama bagi kebersihan jiwa. Tempat tinggal dan lingkungan perlu dipelihara kebersihannya. Memelihara kebersihan rumah dan lingkungan termasuk akhlak yang baik. Dengan bersihnya rumah, lingkungan, dan tempat ibadah. Bukan saja pemiliknya yang merasa senang, melainkan semua orang yang merupakan akan ikut merasakan senang. Oleh karena itu, membersihkan rumah dan lingkungan termasuk akhlak dan menyenangkan orang lain itu pun termasuk ibadah. Bahkan dalam agama Islam menganjurkan terus tentang masalah kebersihan ini. Baik di dalam sholat pun kita harus bersuci bersih, baik lahir maupun batin. Sungguh orang Islam atau agama Islam menuntun umatnya untuk menjadi manusia-manusia yang bersih sehingga akan terwujud juga lingkungan-lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, kepada pemerintah kita untuk membersihkan lingkungan seluruh Indonesia ini bila mana perlu seluruh jagat untuk bersih dari lingkungan. Barangkali itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Bapak Hatibi di Serang tadi subhanallah sekali hmm. penyampaiannya dari Bapak Hatibi Putri. Betul sekali. Kalau sana dari diri kita menjaga kebersihan, ya. pasti orang lain melihatnya akan enak sangat enak sekali mm -hmm. dan memang tadi sudah sangat jelas sampaikan oleh Bapak Hatibi bahwa kebersihan dimulai dari diri sendiri, <laughs> dari rumah dan pada padanya nanti akan berdampak kepada lingkungan sekitar kita. Mm, Baik para dai dan daiyah, terutama mm. para daiyah ini untuk kita undang bisa bergabung bersama kita di Teledang pagi hari ini dengan 574 3476 atau 021 574 3478. Dan kami ingatkan tema kita sangat menarik sekali yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Dan passwordnya kami ingatkan lagi untuk lebih jelasnya lagi karena tadi ada beberapa peserta yang mungkin mengucapkan kurang jelas. Hmm. Baligu ani walau ayah. Betul sekali. Dan mungkin juga untuk para dai dan juga daya semuanya bisa memperhatikan waktu atau hitung mundur yang tertera di layar kaca bisa diperhatikan. Kalau tadi kita lihat dari tiga peserta kurang lebih masih tersisa waktu 20 detik lagi ya. Iya. Kak Vicky ya, mungkin bisa dioptimalisasikan lagi. Hmm. Ya lebih dioptimalisasi lagi waktunya dibuat perencanaan atau konsepnya mungkin dari tiga menit yang dibutuhkan hmm. dan nanti pada akhirnya hmm. para dai dan daiya sangat tepat waktunya dari mulai pembukaan, isi materi dan penutup dari apa yang akan anda sampaikan Betul nantinya. Betul sekali. Silahkan untuk para dai dan juga daya semuanya di 5743476 atau 0215743478 sudah tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya baik bapak passwordnya. Baliguani Walu ayah. Bagus sekali Pak. Dari Bapak siapa? Dari mana ini? Bapak Muhtar di Kebumen. Pak Muhtar di Kebumen. Baik Pak Muhtar sudah tahu ya tema hari ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Waktunya 3 menit Bapak bisa dimulai dari sekarang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Salah satu ajaran Islam adalah menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk memakmurkan bumi. Kerusakan di bumi, erosi di laut, dan polusi di udara merupakan akibat yang dilakukan oleh ulah manusia itu sendiri. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, al fasad bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." jelas bahwa kerusakan di bumi, di darat dan di laut dikarenakan perbuatan manusia. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan layak untuk ditinggali oleh manusia, keadaan sehat, sejuk, sehingga manusia bisa hidup dengan sempurna. Para pemirsa TPRI yang berbahagia, lingkungan merupakan tempat menghitung hidup bagi semua umat. Lingkungan yang sehat bersih akan mendatangkan keuntungan bukan bencana atau penyakit. Kalau kita ingin menjalankan agama dengan benar dan sempurna, maka kita harus menjaga lingkungan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Apabila kita tidak peduli dengan kebersihan, maka keimanan kita masih belum sempurna sebagai umat yang beragama menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk kegiatan yang bernilai ibadah dan juga sebagai bentuk khalifah yaitu adalah pengganti manusia untuk memakmurkan bumi. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, kalau kita ingin mendirikan atau membangun sebuah agama, maka bangunan-bangunan itu harus kita buat dengan kokoh. Nabi juga bersabda, Qala Rasulullah SAW berniat dinu ala nadofah. Bahwa agama itu dibangun atas sebuah kebers kebersihan. Kebersihan terhadap lingkungan merupakan bangunan yang kokoh untuk menjalankan agama dengan sebenar-benarnya. Dan oleh karenanya untuk mendek lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka bangunan-bangunan sekecil apapun maka harus kita jalankan sebagai bentuk ketahuan kita kepada Allah. Oleh karenanya, mari kita menjaga kebersihan lingkungan untuk mendapatkan keridohan dan keikhlasan sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhtar dari Kebumen, Jawa Tengah pas, pas sekali waktunya. pas waktunya <laughs> dan isinya juga sangat yeah. bagus sekali dari Pak Mukhtar tadi jadi dari waktu yang tiga menit diberikan mm -hmm. sangat cocok sekali, sangat tepat sekali dari mulai pembukaan sampai akhir. Dan uh, pemirsa sekalian para dai dan daya, kami ingatkan kembali untuk Anda terus coba menghubungi kami di 5743476 atau 015743478 yang bosan-bosan terus mencoba insya Allah pasti akan ada kesempatan untuk para da'i dan da'iya yang mungkin belum tersambung sama sekali mm -hmm. kepada Teledawa pagi hari ini betul sekali dan mungkin kita informasikan pula bagi para penyampai terbaik yang telah berkesempatan menjadi pemenang sudilah kiranya untuk memberikan kesempatan kepada yang lain mm -hmm. agar uh, yang pemula-pemula atau yang generasi muda lainnya bisa ikut berpartisipasi nih Kak ya, Diki punya kesempatan pada akhirnya nanti betul sekali dan jangan lupa untuk menyatakan foto, koran postcard dan juga identitas yang asli bagi penyampai terbaik terbaik yang nanti akan keluar sebagai pemenangnya. Pemenang di grand final tentunya. Ya, insya Allah. Baik. Baik, kami undang kembali para dai dan ya khususnya lagi-lagi para dai ya nih belum ada yang tersambung pagi hari ini di 5743476 atau 0215743478. Tema kita lagi-lagi sangat menarik sekali menjaga kebersihan lingkungan dan kami ingatkan kembali bahwa nanti ketika Anda tersambung bersama kami passwordnya adalah Bu Ani walau ayah. Pemirsa sekalian, terus untuk mencoba dan sebaiknya tadi seperti saya sampaikan gunakan line telepon fix dan akan lebih memperjelas suara Anda. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak? Baliguan walau ayah. Baik, dari Bapak siapa di mana? Sekarang Muhammad Fadil di Rubia Kenari sekarang. Oke, Bapak Sahril dari Kenari Bapak ya. Sahril, Sahril. Sahril. Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu Bapak Ibu Jamaah Salat Subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah dengan cara henti-henti kita mengucapkan syukur Alhamdulillah karena hanya perkenan Allah sehingga pada subuh hari ini kita masih bersama-sama menyaksikan teledakwah pada televisi Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan jemaah subuh yang saya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema tema kita hari ini adalah balighu Ani walau ayat. Sampaikanlah meskipun dari Nabi itu meskipun hanya satu ayat. Tema kita relevan dengan uh, kebersihan lingkungan kita di mana-mana kita menjumpai persoalan lingkungan yang rusak akibat ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang dilantir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi zaral fasada fil barri wal bahri bima katabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di bumi dan lautan akibat ulah daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Supaya di muka bumi bisa terjadi dua sisi antara sisi negatif dan sisi yang positif. Tergantung bagaimana kita mengolah daripada sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini. Di kantor-kantor kita temui begitu banyaknya yang kotor. Di kamar mandi belum kita berada di dekat kamar mandi sudah kecium baunya. Di rumah juga demikian. Begitu banyaknya orang yang tidak memperhatikan kebersihan ini. Sehingga ini merupakan sesuatu yang perlu kita tanamkan mulai dari keluarga kita. Mulai dari kehidupan kita di sekolah, di kantor, di masjid, di pasar, di tempat manapun terjadi. Olehnya itu, saya mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita memulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, lingkungan kita, desa kita, kemudian RT kita, tetangga kita, provinsi, kabupaten, sampai kepada wilayah yang lebih besar. Olehnya itu sekali lagi saya simpulkan bahwa Persoalan lingkungan haruslah kita perhatikan dan ini merupakan sesuatu yang menentukan tingkat keimanan kita. Saya kira demikian bila itu kecuali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sabri dari Kendari ya. Dan tadi di detik-detik terakhir malah ini ya, apa namanya mencapai klimaks nah, dalam arti kesimpulannya kali ya. Betul dari kesimpulan dari Bapak Sabri tadi. Mm -mm, betul sekali. Baik untuk para dai dan juga daya semuanya silahkan kami terus menantikan partisipasi Anda. Sudah ada yang masuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan Bapak atau Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu passwordnya. Berliku Ami walau ayah. Bagus sekali. Sepertinya sudah tidak asing lagi suaranya. Dari ibu iya. siapa iya. di mana ini? Bu Masna dari Tangerang. Bu Masna dari Tangerang. Baik Bu Masna sudah siap ya. Waktunya 3 iya, menit bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa TPRI yang berbahagia Menjaga kebersihan lingkungan memang sangat penting karena kalau lingkungan kita bersih, dilihatnya juga enak. Apalagi kita sebagai orang Islam yang wajib melaksanakan sholat lima waktu. Karena kebersihan adalah masuk dalam syarat-syarat sholat. Dalam kitab Natun Najah, Tuharatul hadasaini wa tuharatu anin najasati bitaubi wal badani wal masani yang artinya bersih daripada dua hadas dan suci daripada najis pada pakaian dan badan dan tempat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bersih, misalnya tempat sholat kita bersih, apalagi mas, apalagi ada najis di dalam diri kita, maka otomatis sholat kita tidak sah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa la wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabil hatta taktasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu dekati sholat Dan kamu dalam keadaan mabuk Sebelum kamu sadar Apa yang kamu ucapkan itu Atau kamu dalam keadaan junub Kecuali kamu sudah bersih atau sudah mandi Jika kamu dalam keadaan sakit Atau sedang dalam perjalanan Atau habis buang air besar Atau habis bercampur dengan istri Lalu kamu tidak mendapatkan air maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang bersih. Nah, ini menunjukkan bahwa kebersihan lahir dan batin sangat penting karena kebersihan sebagian daripada iman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada daiyah juga yang tersambung <laughs> iya. hari ini. Ibu Masnah dari Ibu Tangerang, terima kasih banyak. Waktunya pas, tapi pas. mungkin kurang dikit kali ya. Maksudnya Betul. masih ada tersisa waktu sedikit. Iya. <laughs> Baik, uh, sudah ada yang tersambung, kita sapa saja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak? Baligo Ani Walau Ayah. Oke, okay. dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Sibron di Tangerang. Pak Sibron di Tangerang. Baik, eh, waktu Anda 3 menit dan tema kita menjaga kebersihan lingkungan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa TVRI yang kami hormati Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan dan lingkungan dan begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang mungkin kita sudah sering mendengarnya dan juga mungkin kita hafal dengan hadis yang sudah populer ini sebagaimana sabda beliau anna zofatu minal iman sesungguhnya kebersihan itu adalah bagian daripada iman dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita perlu mempraktekkan kita mesti menjaga kebersihan bukan hanya dalam lingkungan rumah dan juga bukan hanya dalam lingkungan tetangga. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah lingkungan kita di dalam kita melaksanakan ibadah. Seperti lingkungan sholat, baik itu di masjid maupun di musola, itu yang lebih penting lagi. Karena kalau kita melaksanakan sholat lingkungan tempat kita sholat, ada najisnya, maka sholat kita pun tidak akan sah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan baik dari kotor maupun najis itu adalah sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan lingkungan kita agar kita termasuk orang yang memiliki titel memiliki sebagian daripada iman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bicara sedikit bukan berarti saya pelit karena waktu yang diberikan cuma sedikit yaitu cuma 3 menit. Wallahu a'lam aqwamithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bagus sekali penutupannya Bapak nih iya. dengan santun. Agak sedikit ngelas sedikit ya, waktunya hanya 3 menit yang diberikan. Betul. Ada pengen ngomong panjang tapi berhubung waktu. Baik, silakan untuk para dai dan juga daya semuanya di enam atau 78. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya dulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Iya, dari Bapak siapa? Dari mana ini? Ahmad Zubaidi. Pak Ahmad, di mana Pak? Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Baik, Pak Ahmad sudah tahu ya tema hari ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Waktunya 3 menit Bapak bisa dimulai dari sekarang silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya hormati Dewan Juri pemirsa TVRI yang berbahagia Alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan lingkungan adalah tempat tinggal kita. Kalau tempat tinggal kita tidak bersih, maka akan mudah untuk mendapatkan penyakit. Allah bersabda dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah senang terhadap orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyajikan diri. Oleh karena itu, Allah senang terhadap orang-orang yang membersihkan diri, apalagi lingkungan kita, tempat kita, apalagi tempat ibadah kita, termasuk masjid. Kalau tempat ibadah kita tidak bersih, maka kita tidak khusyuk dalam melakukan solat. Kalau kita tidak khusyuk dalam melakukan solat, nilai ibadah kita kurang. Oleh karena itu, lingkungan kita harus bersih, lingkungan kita harus bagus, agar hidup kita sehat, agar ibadah kita sehat agar ibadah kita bagus. Karena kalau lingkungan kita kotor, maka akan mudah untuk diserang nyamuk. Kalau sudah banyak nyamuk, maka kehidupan kita tidak akan sehat. Oleh karena itu, mari, mari kepada warga Indonesia untuk menjaga kebersihan. Karena ada yang mengatakan an-nazafatu minan iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Karena refleksnya, akibatnya terhadap hati kita. Kalau kita terbiasa membersihkan lingkungan, maka hati kita juga bersih. Oleh karena itu, kita harus membersihkan terus lingkungan kita. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zubaidi dari Jakarta dan Pak Ahmad merupakan peserta terakhir untuk tele dakwah pada hari ini. Baik. Dan pemirsa sekalian, para dai dan daiyah tadi Pak Zubaidi merupakan peserta <clears throat> terakhir. Tapi sebelum kita mengetahui siapa penyampai terbaik pada Teledaw pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu bersama evaluasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ufi Fatullah. Kepada Ustadz Ufi Fatullah, tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Para pemirsa dari dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini 8 peserta menyampaikannya rata-rata sudah bagus. Akan tapi beberapa catatan harus saya sampaikan kepada peserta pertama eh, entah kenapa alhamdulillah kelupaan. Salawatnya ada tapi alhamdulillah eh, lupa. Eh, penyampaiannya terlalu tinggi dan terlalu cepat, Pak. Harusnya agak sedikit eh, kurang ya. Kurang dan ketika intonasinya dia jadi salah, kaos eh, terus baru kaki padahal kaos kaki yang dimaksud ini <laughs> jadi jadi uh, salah. Peserta kedua uh, eh, asolatnya juga lupa. Kalau peserta pertama alhamdulillah lupa, uh, peserta kedua asolatnya asolatu wasalamnya lupa. Padahal sudah panjang sekali. Alhamdulillah alamin asyhadu alla almalikul al hakul mubin. Tapi salawatnya uh, kelupaan. Terus ini terulang beberapa kali di hampir semua peserta uh, an-nazafatu minal iman. Ada yang mengatakannya sebagai pendapat ulama, ada yang mengatakan uh, di peserta terakhir ada ungkapan yang mengatakan an-nazafatu minal iman. Padahal an-nazafatu minal iman adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Uh, sedangkan yang itu hadisnya do'if Hadis yang sahih adalah at-tuhuru syatrul iman, riwayat Imam Muslim, di sahih uh, Muslim. Hmm. Nah ini uh, peserta yang kedua Peserta uh, yang ketiga salah mengartikan Minal iman itu artinya pokok pangkal iman Padahal satu simpul daripada iman uh, Nah At-tuhuru iman tidak dikatakan sebagai hadis Padahal itu adalah uh, hadis Nah peserta ketiga datar sekali uh, Peserta keempat <clears throat> uh, lupa selawat. Ini nggak tahu ada tiga orang empat empat peserta, ada yang lupa alhamdulillah, ada yang lupa selawatnya. Uh, nah peserta keempat uh, menggunakan hadis yang palsu ini pak. bunia Bunyadin ala Nazofa itu bukan bukannya uh, hadis. Ini uh, salah kutip ya, bukan bukan kola Rasulullah. Uh, terus yang peserta kelima Pak pahril dari Ken, dari Kendari. Uh, mukodimahnya terlalu panjang Pak, saya hitung dua menit. Si hasilnya apa? Intonasinya sudah baik, waktunya sudah uh, baik akan tapi mukodimahnya terlalu uh, panjang. Akibatnya adalah materinya hanya satu satu menit tidak berimbang harusnya mukodimah dan penutupnya satu menit materinya yang dua uh, dua menit untuk ibu Masnah di Tangerang intonasinya bagus referensinya dari Safinatun Najah bagus akan tapi sayangnya dalil yang digunakan agak melenceng Pak uh, uh, Ibu ya dalil dalilnya itu kan untuk uh, wala takrobus olah takrobus salata wa antum sukara bukan berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan Uh, ini ibu agak sedikit melenceng dari dari uh, tema bacaan Al-Qur'annya Eh, mengikuti intonasi, akibatnya kurang lancar. Uh, terus peserta ketujuh Pak Sibron uh, eh, agak lambat pak, uh, agak lambat sekalipun bapak uh, bagus ya, uh, bagus, akan tapi terlalu lambat menurut hemat uh, kami pak. Urayannya pun terlalu uh, singkat uh, dan baca anak uh, zofatu minal iman. Padahal itu kan nggak boleh diputus pak, anak zofatu minal iman. Dan terakhir uh, Pak Zubaidi uh, ada kata-kata yang penggunaan kata-kata yang salah. Allah bersabda. Uh, padahal kan yang biasa digunakan adalah Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ber, uh, bersabda, ulama berkata. Uh, ya. Nah, uh, terus ketika menguraikan uh, banyak sekali agar kita satu dua tiga empat lima agar kita agar kita itu sampai saya itu mungkin hampir sampai tujuh kali agar kita uh, akibatnya adalah uh, eh, uraiannya kurang kurang kurang bagus. Lantas Bapak terakhir mengatakan ada yang mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kita ulangi bahwa an-nadzafatu minal iman adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meskipun sanadnya baif. Ini bisa dikuatkan dengan atuhuru tuhuru iman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini catatan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Lutfi Fatullah yang telah menyampaikan evaluasi untuk para dai dan juga daya semuanya. Mudah-mudahan saja bisa menjadi evaluasi ke depannya. Betul, bisa lebih memperbaiki lagi mm -mm. para dai dan daya ketika nanti Anda di pekan-pekan ke depan ingin bergabung bersama kami di Tele Dakwah. Ya, dan sekarang waktunya kita untuk mengumumkan siapakah penyampai terbaik Tele Dakwah pada hari ini, hari Sabtu pada tanggal 19 Juni 2010 jatuh kepada Bapak Sibron Sibron dari Tangerang dengan jumlah nilai 156. Barakallah selamat kepada Pak Sibron. Jangan lupa untuk mengirimkan foto, koran postcard dan juga identitas yang asli. Jangan lupa untuk tema pekan depan nih sudah ditunggu-tunggu. Iya, tema pekan depan adalah bahwa kita akan membahas tentang menjauhi togut atau percaya kepada selain Allah. Kami ulangi bahwa untuk tema pekan depan adalah menjauhi togut atau percaya kepada selain Allah. Iya. Baik pemirsa sekalian para dai dan ya sampailah kita di akhir acara kita Putri. Iya, tidak terasa waktu jualan yang menyisakan kita satu jam kita sudah bersama dengan pemirsa semuanya. Ya. Akhirnya saya Putri abbas Senen, uh, Kak Vicky Zulfikar juga seluruh kru yang bekerja harus pamit undur diri, undur diri dari hadapan Anda semuanya. Mudah-mudahan saja acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik. Iya, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.